dengan bertafakuh fiddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memugakan bagi kita pintu-pintu ilmu dan menjadikan kita orang-orang yang yastami'un al qawl yang mendengarkan perkataan dan nasihat serta mengikuti yang terbaik darinya. Ikhwanifiddin, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Sebagaimana biasa kita akan membahas Al-Kabair Hari ini kita sampai pada Al-Kabirah As-Sabi'atu wal Ishrun Dosa besar yang ke-27 Yaitu Al-Mukas Al-Mukas Yaitu para penarik pajak Orang-orang yang memalak para pedagang orang-orang yang mengambil pungutan liar, pungli, orang-orang yang memotong harta zakat yang ditariknya. Nah, ini adalah al-mukas. Dan ini merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. al mukas ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 42 innamas sabil 'ala alladziina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haq ulaika lahum 'adzabun alim Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itulah yang mendapat azab yang pedih. Mereka itulah yang mendapat azab yang pedih. Termasuk di dalamnya adalah ya yadlimun nas orang-orang yang mendalimi atau berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi adalah orang-orang yang menarik pajak atau pungutan ya dari para pedagang atau dari kaum muslimin dari masyarakat demikian juga termasuk suhud yang disebutkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis kullu jasadin dalam riwayat kullu lahmin nabata min suhtin fannaru setiap daging yang tumbuh dari suht maka neraka lebih cocok untuknya, lebih pantas untuknya. Suhud adalah termasuk di dalamnya al-maqs ya al-makas yaitu menarik pajak ataupun menarik pungutan dari orang-orang tanpa hak. Hadza wa'idun syadid. Ini merupakan satu ancaman yang sangat keras dan berat. Yufidu an aqla amwalin nasi bil batil minal kabair. Menunjukkan bahwa segala macam bentuk memakan harta manusia dengan atau secara batil itu termasuk al-kabair, termasuk dosa besar. Al-Imam Zahabi mengatakan yadduhulu fihi al-mukkas. Masuk di dalamnya al-mukkas. Penarik pajak tanpa hak secara tidak tidak halal atau secara zalim. Wa qati'ut tariq. Para penyamun, wasarik, para pencuri, wal khain, para pengkhianat, wazani, para pezina, wa man ista'ara syai'an fajahadahu, orang yang meminjam sesuatu lalu dia ingkari. Wa man taffafa fi wajnin, dan orang yang mencurangi timbangan ataupun takaran, aukail. Wa man iltaqata malan falam yu'arrifhu wa akalahu. Orang yang menemukan barang di tengah jalan, menemukan harta atau barang di tengah jalan, namun dia tidak memperkenalkannya, yaitu tidak mengumumkannya, lalu dia memakannya. Ya. Menemukan barang di tengah jalan, diam-diam dikantongi, tidak diperkenalkan, diumumkan, lalu dimakan. Nah ini termasuk aklu amwalin nasi bil batil. Waman ba'a syai'an fihi aibun faqattahu. Dan siapa saja yang menjual barang atau sesuatu yang terdapat aib padanya, lalu dia menyembunyikannya. Wal maqamir dan segala macam bentuk perjudian. Ya, nah ini adalah termasuk aqlu amwalin nasi bil batil. Ya dan termasuk suhud yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Ya, setiap daging yang tumbuh dari suhud ya dari mengambil ya, secara tidak halal harta manusia maka neraka lebih patut dan pantas uh, untuknya. Ya. At-Tibi mengatakan ya wa anna al-muqs min a'zamil um, ah, min a'zam ah, min a'zamil mubiqat wa addahu al dhahabi min al-kaba'ir at-tibi mengatakan termasuk di dalam hadis itu adalah al-muqs ya yaitu menarik pajak menarik pungutan <clears throat> ya memalak ya seperti yang banyak dilakukan oleh para uh, jenteng ataupun preman di pasar-pasar di terminal-terminal ya ataupun di mana saja di pelabuhan-pelabuhan. Ya, ini termasuk a'zamul mubiqat, termasuk dosa besar yang terbesar. Wa addahu dhahabi minal kabair dan adz-dzahabi memasukkannya termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Al-Baihaqi mengatakan ya, al-muqas an-nuqsan. Al-muqas itu atau al-maqas itu artinya adalah an-nuqsan, pengurangan فإذا انتقص al-amil min أهل ahli zakat fahuwa sahibu Apabila amil zakat mengurangi hak ahlu zakat, maka ia termasuk sahibu muks, yaitu orang e, para petugas pajak yang curang. Ya dia e, mengambil tanpa hak ya secara zalim atau secara batil ya dari harta zakat itu ya ini termasuk sahibu muks, ya dari ahlu zakat dari orang-orang yang eh, berhak mengeluarkan zakat. Jadi, misalnya dia datang kepada orang yang eh, wajib zakat, lalu dia eh, tarik zakatnya dan lebih dari itu, ya lebih dari itu, lebih dari eh, bagian yang seharusnya dia keluarkan. Nah ini namanya uh, eh, mukus, ini adalah sahibu mukus. Nah demikian dijelaskan oleh Al Imam Al Baihaqi. Ya, jadi termasuk al mukus adalah penarik penarik zakat yang mengambil lebih daripada uh, ketentuan yang seharusnya dari para para wajib para wajib zakat tersebut. Nah demikian. Jadi eh, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya uh, eh, al mukas la jannah. Ya dalam riwayat lain Nabi mengatakan la yadkhulul jannah sahibu muk eh, sahibu maksin. Ya tidak akan masuk surga ataupun para para mukas ini tidak akan masuk surga. Dalam riwayat lain la jannah sahibu maksin tidak akan masuk tidak akan masuk surga ya sahibu maksin yaitu para penarik pajak ya orang-orang yang memalak orang-orang yang apa namanya yang me, me, memungut harta manusia atau mengambil pungutan dari harta manusia secara zalim dan ini termasuk juga orang-orang yang muflis yaitu yang telah mengambil harta si fulan dan si fulan tanpa tanpa hak demikian khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an taib Ya, jadi uh, eh, ikhwan fiddin ya uh, Nabi mengatakan sahibal muksi finnar. Ya, sesungguhnya para penarik pajak ini atau orang-orang yang uh, menarik pajak ini finnar, ya. Di dalam kitab Faidul Qadir, ya Syarah Al-Jami' As-Saghir tulisan Abdul Rauf Al-Munawi disebutkan ya tentang hadis yang berbunyi inna sahibal maqsi finnar sesungguhnya orang-orang yang sesungguhnya orang yang menarik pajak itu para penarik pajak itu di dalam neraka eh, para pemungut liar ataupun eh, orang-orang yang memalak itu di dalam neraka yakni al-ashir atau al-ashar alladhi ya'khudul maksi yang mengambil pungutan yang mengambil pajak yang eh, yang memalak mingki bali sultan ya dari pihak sultan yakunu yaumal qiyamah fi nari jahannam pada hari kiamat mereka ada di dalam neraka jahanam. Ai dan fiha. Mereka bisa kekal di dalam jika mereka menghalalkan perbuatan mereka itu. Ya, jika mereka menghalalkan perbuatan mereka itu, maka mereka bisa kekal di dalam neraka. Oleh annahu kafir, karena dengan penghalalan itu ia bisa menjadi kafir. Ya, dengan penghalalan itu ia bisa menjadi kafir. Wa illa dan jika tidak menghalalkannya, fayu'adzab fiha ma'a usatil mu'minin insyaallah masya Allah. Jika dia tidak menghalalkan perbuatannya itu, maka dia diazab di dalam neraka jahanam bersama usatul mu'minin, bersama para para para pelaku para pelaku dosa dan maksiat dari kalangan kaum mukminin. Masya Allah, ya selama ke, uh, waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ثم يخرج ويد ويد ويدخل ويد ويدخل ثم يخرج ويدخل الجنة. kemudian dia keluar dari neraka dan dia masuk ke dalam surga dimasukkan ke dalam surga wa qad yu'fa anhu ibtida'an dan boleh jadi dia dimaafkan sejak awal nah itulah dia sahibul maksi yaitu orang-orang yang menarik pajak atau pungutan secara tidak sah secara batil dari harta manusia ya ya mereka ini jika menghalalkan perbuatannya maka dia bisa kekal di dalam neraka jika menghalalkannya karena dia telah menghalalkan suatu yang haram ya dia telah menghalalkan suatu yang haram Nah, jika dia tidak menghalalkannya, ya, maka dia disiksa di dalam neraka jahanam bersama para pelaku dosa besar lainnya dari kalangan kaum mukminin. Tentu saja ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, hadza wa'idun syadid. Ini merupakan satu ancaman yang sangat besar, yang sangat berat, yang sangat ya, yang sangat mengerikan. Yufidu annal maksi min akbaril kabair wa afjaril fujur. Yang menunjukkan bahwa al-maksi ya, menarik pajak, mengambil harta manusia secara tidak tidak halal secara zalim dengan cara memungut apa namanya memalaknya ataupun ya mengambilnya secara paksa ya min akbaril kabair termasuk salah satu dosa besar dan termasuk satu satu kefajiran yang sangat besar ya oh, eh, dikatakan demikian ya karena dia telah eh, merusak manusia ya fi ifsa, karena dia telah ifsadul insan dia telah merusak manusia ia telah mengambil harta mereka dengan cara paksa. Wal mukas qad al khalq bi akhdhi ma alaihim jabran. Ya seorang mukas ya qad al khalq, dia telah memaksa orang lain. Ya dia telah memaksa orang lain untuk mengambil hartanya tanpa tanpa hak secara paksa. Ya, nah demikian. Seperti yang kita lihat sekarang ini banyak sekali ya kejadian-kejadian ataupun kasus-kasus orang-orang yang memalak para pedagang di pasar-pasar, mengambil dari mereka secara tidak uh, halal ya, secara tidak sah ya dari harta-harta mereka, dari barang dagangan mereka. Nah, ini termasuk al-maksi yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sahibal maksi finnar." Sesungguhnya para pemalak dan pemungut pajak ini berada di dalam neraka. Ya, para ulama menjelaskan bahwa aslul maksi adalah an-naqas. Al-maqas itu artinya adalah an-naqas, pengurangan. Eh, wa minhu akhdul mikas fil bai'i wasyira'. Mengambil mikas, mikas artinya penawaran, pengurangan harga, ya. Fil bai'i wasyira', tawar menawar di dalam jual beli, ya. Yaitu yastaudi'uhu syai'an min min wa istangkisuhu minhu. Penawaran itu termasuk mikas, ya. Nah, jadi asal kata al-maqs adalah an-naqs, pengurangan. Ya, disebut juga al ashar ya. al ashar Ya, ini juga ter, apa namanya eh, al ashar yang disebutkan di dalam hadis juga itu juga sama artinya dengan makas atau mukas dan al-makis yaitu wahwa alladhi ya'khudhu minat tujar yang mengambil secara paksa dari para pedagang itu merubihi jika para pedagang itu lewat kepadanya muksan ya secara apa namanya secara tidak halal ya dengan dengan paksa ya memalak mereka ya tidak boleh lewat kecuali bayar sekian nah ini namanya al-makkas ataupun uh, al-ashar ya nah demikian wal makkas ad-daribah dan makas itu adalah ad-daribah ad-daribah artinya pajak ay darahim allati kanat tu'khaz min bai'is sila yaitu uh, uang yang diambil dari para pedagang ya fil aswaq di pasar-pasar ada yang mengatakan huwa ma ya'khudhu awanud daulah an asya'i muayyana inda bai'iha wa inda idkhaliha fil biladi wal mudun. Ada yang mengatakan bahwa al-mukkas adalah uh, harta yang diambil oleh a'wanud daulah, para petugas-petugas uh, pemerintah. Ya dari barang-barang uh, tertentu ketika akan dijual atau ketika masuk ke dalam negeri. Nah ini termasuk ya al-muqas. Nah, sahibul maksi disebut juga al ashar, Ya karena dia alladzi ya'khudhu minal muslimina asyara amwalihim ia mengambil dari harta manusia ashru ashru ushur amwalihim seper, sepersepuluh dari harta mereka. Ini adalah satu kebiasaan. Biasanya mereka mengambil sepersepuluh, sepuluh persen. Ya, mereka minta sepuluh persen dari barang yang dijual. Dari situ sebutannya eh, dari situlah muncul sebutan al ashar ya mengambil sepuluh persen, ya mengambil sepuluh persen, Ya dari harta manusia, ya dari harta kaum muslimin, dari harta para pedagang, Ya, la ala wajhi zakat. Bukan sebagai zakat, bal ala wajhi ta'addi. Ya, namun ya dalam bentuk ta'addi yaitu uh, kejahatan, ya, pemaksaan, kejahatan dan kezaliman. Ya, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Al-Imam Nawawi mengatakan, ya annal maqsi min akbahil ma'asi wa dhunub al-mubiqat. Beliau mengatakan bahwa al-maqsi ya, memungut pajak, memalak orang ini termasuk maksiat yang sangat buruk min akbahil ma'asi wa dhunub termasuk maksiat dan dosa yang sangat buruk Wadhalika likathrati mutalabatin nasi lahu. Karena dia banyak menyusahkan dan merugikan manusia. wadalamatihim indahu. Dan banyak menzalimi manusia. Wa taqarrara dhalika minhu. Dan perbuatan itu terus menerus dilakukannya ya orang yang memalak para pedagang ini ya, dia keenaan ya hingga dia tidak berhenti dari perbuatannya karena adalah apa namanya mengambil apa namanya mendapat harta dengan tanpa memeras keringat ya dia stop para pedagang itu dia minta 10% ya dia minta bagian ya dia apa namanya menarik apa namanya mengambil secara paksa dari para pedagang itu Ya, ini membuat para pelakunya ketagihan dan tidak berhenti. Ya, takar dzalika minhu. Perbuatan itu terus menerus diulanginya. Ya, karena tidak ada pekerjaan yang paling enak selain memalak. Ya, ya modal badan gede kan begitu ya, suara lantang. Ya, atau modal kekuasaan hingga mereka memalak manusia dengan cara yang batil, dengan cara zalim, Ikhwan Dan ini termasuk dosa besar ya. Ini termasuk dosa besar. Wa intihakuhun wa intihakuhu linnas dan kejahatannya ya, ya ter, pelanggarannya terhadap hak-hak manusia wa akhdhu amwalihim bighairi haqqiha dan mengambil harta mereka tanpa hak wa sarafaha fi ghairi wajhiha dan apa namanya me, me, memakainya dengan cara yang tidak tepat atau e, meletakkannya pada tidak pada tempatnya. Nah, demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Al-Imam Nawawi menggolongkan ini termasuk akbahul ma'asi wa dhunub. Ya termasuk perbuatan dosa dan maksiat yang paling buruk. Al-Imamul Baghawi mengatakan, Yuridu bi sahibil maksi alladhi ya'khudhu minat tujar. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sahibul maksi itu adalah alladhi ya'khudhu minat tujar, yaitu yang mengambil harta dari para tujar Iza marru alaihi maksan. Ya, jika para pedagang itu melintas di daerah mereka secara paksa, ya biismil usyur dengan alasan harus menyerahkan 10%. Ya, Al-Hafiz Al-Mundhiri mengatakan ya Al-Hafiz Al-Mundhiri mengatakan Ammal an adapun sekarang fa innahum ya'khuduna maqsan bi ismil usyur. Mereka ya mengambil secara paksa harta manusia dengan alasan uh, 10%, yaitu pajak 10% atau pungutan 10% atau sekian persen. Ya, nah demikian makusan ya, ya. walaisa laha ismun bal syai'an ya'khudunahu haraman nah ini adalah satu uh, kita katakan uh, satu perbuatan ya yang tidak halal yang mereka ambil dengan dengan dengan dengan alasan seperti itu atau dengan eh, dengan istilah seperti itu ya haraman secara haram wasuhtan ya ya fi butunina butunihim nara ya dan mereka telah memakan harta itu dan masukkannya ke dalam perut mereka sebagainya eh, se, uh, eh, dan sebenarnya mereka masukkan ya ke dalam perut mereka ya api neraka ya nah demikian api neraka ya ini adalah sohat dan dan harta yang haram wa yaquluna fi butunihim naron yang mereka masuk atau adabun syadid. Ya, atas mereka kemurkaan Allah Ya Ikhwatul alhamdulillah wa yakum. Mohon maaf terputus kembali uh, hubungan kami dengan Al Ustaz Abu Ihsan Al Maidani, hafizullah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan insyaallah taala akan kami coba kembali untuk menghubungi beliau yang berada di kota Medan masih dalam pembahasan Al-Kabair poin yang ke-27 yaitu dosa besar para pemungut pajak. Nah, eh, sambil menunggu akan kami jeda terlebih dahulu dengan jeda yang satu ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رجع تجد دائما عن كيلوهرت للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم القرآن والذاكرين الله رجع تجو لمن كيلو هرت للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada Alhamdulillah kami sudah terhubung kembali dengan Al Ustaz Kami mohon maaf dan eh, silahkan kepada Al Ustaz untuk melanjutnya, melanjutkannya kembali Taib khan Fidin rahimani wa rahimakumullah jami'an uh, uh, Afwan sekali lagi Mohon maaf sekali lagi karena eh, koneksi kita terputus Dan kita akan melanjutkan ya Pembahasan kita tentang dosa para pemalak dan para pemungut, pemungut pajak tanpa hak Ya, jadi dikatakan tadi adalah uh, sahibul muksi adalah Allah Dia minan nas ma la yulzimuhum syar'an bahwa sahibul maksi ini adalah alladhi ya'khudhu minan nas yang mengambil dari manusia apa-apa yang tidak wajib mereka keluarkan secara syar'i ya bil qahri wal jabar ya dengan paksa ya, secara paksa jadi yang ditarik itu bukan zakat ya, ya kalau zakat ya itu boleh ditarik secara paksa namun ini bukan zakat mereka menariknya secara paksa wala fi annahu min a'zami dzunub wa akbariha wa Ya tidak syak lagi bahwasanya ini termasuk a'zamu dzunub, dosa yang paling besar, ya dosa yang eh, dosa yang paling besar, yang paling uh, yang paling keji. Ya fa innahu ghadabun wa dhulmun wa 'asfun 'alan nas. Karena ini uh, adalah suatu perkara yang memicu kemarahan, kebencian. Ini adalah perbuatan zalim. Ini adalah asfun 'alan nas, merugikan manusia. Wa isyala wa isya'atun lil munkar. Ya, wa amalun bihi. Dan ini juga merupakan bentuk menyiarkan ya, memunculkan perbuatan mungkar dan melakukan kemungkaran itu wadawamun alaihi dan terus menerus melakukannya ya wa madzalika kullihi ya namun eh, demikian, walaupun demikian, walaupun itu adalah perbuatan mungkar, memicu kemarahan, ini adalah kezaliman, mengambil harta manusia secara zalim, ya, secara tidak sah, ya, secara tidak halal, ya, dan itu terus menerus dilakukan. Walaupun demikian, fa bamin dalika, jika dia bertaubat, ya, jika para pemalak ini dan para pemungut pajak ya, ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya waraddal madalim ila arbabiha dia mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah diambilnya itu harta-harta haram yang pernah diambilnya itu kepada pemiliknya ya sahat taubatuhu wa kubilat ya sah taubatnya dan diterima insyaallah taubatnya ya namun para ulama mengatakan lakinnahu ba'idun ya ayat ya, ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat Ya, akan tetapi baik sangat jauh sekali eh, dia untuk bertobat. Ya, likasratil hukuk wa intisari hafinas finas. Karena banyak sekali hak-hak yang harus dikembalikannya, sudah banyak sekali mungkin ya orang yang dipalaknya, ya orang yang di apa namanya yang dipungut eh, ya yang dipungut hartanya secara zalim tadi, ya sudah sering kali dia memalak orang, ya sudah sering sering kali dia melakukan pungli, ya dan sudah tersebar di tengah-tengah manusia wa ada mutayyinil madlumin sementara dia nggak ngerti lagi siapa yang didoliminya ya susah untuk dia bertobat darinya wa haula'i kadoman eh, eh, eh, domanu aslihi minaz zakawat dan mereka ini juga termasuk orang-orang yang ya tadi kita sebutkan orang-orang yang mengambil zakat lebih daripada ketentuannya Nah demikian ya fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Wa, wa ila ghairi dzalika mimma qad kathura fil wujud wa amila alaihi fi sairil bilad. Ya, dan juga bentuk-bentuk lain yang banyak kita lihat keberadaannya ya, di tengah-tengah manusia dan dilakukan oleh banyak manusia di uh, di hampir di seluruh negeri. Ya termasuk di uh, di tempat kita ya fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya praktik-praktik seperti ini banyak kita temukan ya, praktik-praktik uh, pemalakan, ya penarikan harta manusia secara tidak sah. Ya, ini uh, banyak kita lihat pungli-pungli ya baik itu di uh, kita katakan di jalan-jalan maupun di pasar-pasar ya bisa biasanya dilakukan oleh para preman ya yang berkeliling mendatangi para pedagang menarik dari mereka setoran-setoran bayaran-bayaran tanpa hak ya ya bukan e, sesuatu yang hak ya misalnya kalau misalnya kita katakan uang kebersihan dan lain sebagainya itu mungkin hak akan tapi mereka malah ya tanpa e, apa namanya tanpa hak ya kita katakan tanpa hak hanya sekedar mengambil eh, persenan ataupun beberapa persen dari para pedagang itu atau mereka berdiri di batas kota ya lalu mereka menyetopi atau e, menghentikan e, kendaraan-kendaraan para pedagang ya lalu minta bayaran dari mereka kalau tidak tidak boleh lewat kalau tidak bayar tidak boleh lewat atau akan diganggu ya perjalanan mereka ataupun akan di, uh, akan diambil uh, barang dagang mereka secara paksa. Nah ini termasuk uh, kita katakan praktek-praktek yang banyak berkembang ya di tengah-tengah masyarakat Nah, hendaknya para eh, apa namanya para pelakunya ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini termasuk salah satu dosa besar ya. Ini termasuk suhat, ini termasuk kezaliman yang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura eh, ayat 42 yang kita bacakan tadi. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, melampaui batas di muka bumi tanpa hak, mereka itulah yang akan mendapat adab yang pedih. Ya para ulama mengatakan di antaranya Al-Imam al zahabi termasuk di dalamnya wa huwa dakhilun fi qaulihi ta'ala. Al-Makkas dakhilun fi qaulihi ta'ala. Ya eh, sahibu maqs, ya sahibu maqs para pemala, penarik pajak, ya pemungut pajak, pemungut cukai, ya orang yang melakukan pungli ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ini juga termasuk uh, uh, harta yang suhud. Ya, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tadi bahwa tidak akan masuk surga, ya, uh, daging ya yang tumbuh dari harta yang haram, ya, dari harta suhud. Neraka lebih pantas untuknya. Ya, neraka lebih pantas untuknya. Al-Imam Mutahabi mengatakan termasuk di dalamnya adalah al-mukas ya orang-orang yang memalak harta manusia, yang melakukan pungli, yang memungut pajak, memungut cukai ya secara zalim dari harta-harta manusia. Ya, nah bukan ya satu kewajiban yang harus mereka keluarkan seperti zakat. Demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah uh, ah, Tibi menggolongkan dia termasuk a'zamul mubiqat, termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan ya dosa-dosa dosa-dosa besar yang membinasakan yaitu al-maks yaitu menarik pajak ataupun e, memalak manusia tanpa hak tadi. Jadi hendaknya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya kita berhenti dari perbuatan seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk kedaliman ya atas harta manusia ya menebarkan kebencian dan permusuhan di tengah-tengah manusia, menyebabkan e, kerusakan di atas muka bumi, ya e, memicu kejahatan ya di tengah-tengah e, masyarakat. Ya sebagaimana yang kita lihat sekarang ini Khonifidin ya uh, banyak sekali kerugian ya yang timbulkan dari eh, pungutan-pungutan seperti ini. Ya di mana para pedagang itu ya kita katakan terpaksa menaikkan harga dari barang dagangannya. Ya terpaksa menaikkan harga karena dia sudah menghitung di dalamnya pungutan-pungutan liar. Ya, karena kalau dihitung-hitung ternyata pungutan liar itu hampir sama dengan harga barang itu. Maka dia naikkan dua kali lipat dari harga barang yang sebenarnya. Ya kalau harga barang itu misalnya seribu perak, ya eh, pungutan-pungutannya itu sampai seribu perak juga. Maka terpaksalah dia untuk menutupi ya, kita katakan uh, cost itu ya, yang harus dikeluarkannya itu dia naikkan barang dagangan itu harga barang dagangan itu menjadi dua kali lipat. Ya, jadi dia jual dua ribu perak. Kenapa? Karena seribu perak akan dia serahkan kepada uh, para mukas ini, para pemala ini. Dan yang rugi juga masyarakat. Ikhwanifiddin azanil. Yang rugi juga orang banyak. Banyaklah orang ah, kita katakan para masyarakat yang tidak mampu membeli barang-barang yang harus dibeli yang ah, yang harus mereka beli. Nah demikian ikhwanifiddin ya. Nah, ditambah lagi ini akan merugikan ya masa ah, kita katakan eh, banyak orang ya termasuk sendiri termasuk diantaranya adalah para pedagang itu sendiri ya boleh jadi usaha mereka akan gulung tikar Orang-orang takut berdagang, ya karena eh, mereka akan eh, mengeluarkan eh, apa namanya kita katakan biaya lebih dulu yang besar sebelum mereka buka toko. Nah, sekarang ini kalau kita mau buka toko misalnya di pasar, kita harus eh, sediakan eh, dana cadangan untuk para pemalas ini. Nanti datang ya kita katakan eh, apa namanya kelompok-kelompok pemuda dan mereka menarik setoran dari kita. Nah, lah kita keluarkan. Nah kalau tidak, ya apa namanya toko kita tidak aman misalnya, ya atau dagangan kita tidak berjalan lancar dan lain sebagainya. Hingga akhirnya ya ini para pedagang banyak merugi, ya hingga banyak orang-orang yang eh, apa namanya eh, kehilangan mata pencahariannya, ya kehilangan mata pencahariannya, ya kemudian karena kehilangan mata pencaharian apa yang mereka lakukan? ya mereka berbuat kejahatan ya, timbullah penyakit-penyakit sosial mencuri dan lain sebagainya mau berdagang ya dipala orang ya di apa namanya dipungut orang ah, dari sana sini ya dia tidak bisa berdagang nah, akhirnya bagaimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan uh, jahat lainnya, ya mencuri ataupun menipu dan lain sebagainya, hingga meratalah ya kerusakan di muka bumi. Ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka dari itulah para ulama menggolongkan al-muktas atau sahibul maksi ini ya termasuk salah satu di antara pelaku dosa besar termasuk uh, di antara al-mubiqat ya dosa besar yang uh, kita katakan membinasakan. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ya bahwa inna uh, sahibal maksi finnar inna sahibal maksi finnar. Sesungguhnya sahibal maksi yaitu eh, eh, orang-orang uh, yang melakukan pungutan liar, ya, uh, menarik uh, pajak secara tidak uh, sah atau zalim pada pada manusia, kemudian juga orang-orang yang memalak harta manusia secara ya tidak sah ya. Nah, ini adalah uh, melakukan pungli, ini uh, pelakunya uh, finnar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelakunya berada di dalam neraka ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi juga, sudah kita jelaskan perkataan dari Al-Imam Al-Munawi, Abdur Rauf Al-Munawi di dalam Al-Faidul Faidul Qadir ya bahwa jika dia menghalalkan perbuatan itu maka dia bisa kafir karena menghalalkan ya perbuatannya ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Namun jika dia tidak menghalal tidak menghalalkannya, ya dia tahu itu haram, akan tapi ya karena nggak ada lagi pekerjaan lain dia lakukan itu, maka ya jika dia tidak bertaubat ya, ya jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha ya dengan melaksanakan syarat-syarat taubat di antaranya mengembalikan harta-harta orang kepada pemiliknya maka jika dia tidak bertobat maka yu'adzab fiha ma'usatil mu'minin insya eh, masya Allah dia akan diadab di dalam naru jahanam neraka jahanam bersama para pendosa dari kalangan kaum mukminin selama waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga kita sudah jelaskan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an bahwa sahibul maksi ini orang yang melakukan apa namanya perbuatan dosa ini ya menarik pajak para apa namanya pelaku pungli ya orang yang memalak manusia ini sangat kecil kemungkinan untuk bertobat ya artinya apa dia e, merasa enak dengan perbuatannya dan dia susah untuk mengembalikan harta-harta itu kepada orang nah maka dari itu khanifuddin azani Allahu aikum jami'an hendaknya kita uh, bersungguh-sungguh uh, di dalam apa namanya menjauhkan diri kita dari perbuatan ini dan senantiasa menasihati kaum muslimin ya agar tidak terjerumus di dalam uh, dosa ini ya nah demikian dan bagi uh, para pelakunya hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera berhenti dari perbuatan itu kemudian e, menyesali perbuatan itu dan kemudian berazam untuk tidak kembali melakukannya di kemudian hari, kemudian ya kembalikanlah harta-harta manusia kepada para pemiliknya. Kalau tidak ya eh, apa namanya kita katakan banyak-banyaklah bersedekah, membersihkan harta kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubat kita. Nah, demikian ikhwan fillah. Ma'azani Allahu jami'an. Coba lihat betapa uh, aman dan damainya ya ya satu negeri ataupun dunia ini jika bersih dari para pemalak ya dari para apa namanya para pelaku pungli ya dari orang-orang yang menarik cukai dan pajak secara zalim terhadap manusia dan betapa indah kalau kaum muslimin melaksanakan kewajiban mereka yaitu kewajiban zakat ya dan banyak-banyak bersedekah serta menghilangkan ya tabiat buruk yang melekat pada manusia yaitu asuh yaitu kekikiran ya Allah telah mengingatkan kepada kita wa uhdiratil anfusus suh sungguhnya telah tertanam dalam diri manusia itu yaitu sifat kikir. Ya, bunuhlah sifat kikir itu, rajinlah berderma dan berinfak, ya dan tunaikanlah kewajiban zakat kita ya niscaya itu akan apa namanya akan membuahkan satu kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan mudah-mudahan perilaku-perilaku seperti ini itu bisa apa namanya bisa hilang di tengah-tengah masyarakat. Karena ini juga tergolong penyakit masyarakat dan sangat mengganggu ya khususnya para pedagang, para pelaku pasar dan orang-orang yang berbisnis itu sangat terganggu dengan keberadaan orang-orang seperti ini. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya pertemuan kita pada hari ini ya berkaitan dengan e, dosa al-mukas atau sahibul maksi yaitu e, mereka-mereka yang menarik harta e, menarik harta manusia secara zalim ya mereka yang memalak harta manusia yang melakukan pungli pungutan liar menarik pajak dan cukai secara dalim dari harta manusia ya uh, uh, selain dari uh, kewajiban zakat yang harus mereka keluarkan ya nah demikian nah itulah dia uh, kajian kita pada hari ini mudah-mudahan uh, bisa uh, ya dapat bermanfaat bagi uh, kita semua khususnya bagi saya أقول wa هذا وأستغفر الله wa ولكم muslimin المسلمين إنه هو Nah, hmm, syukuran jazakallahu khairan barakallahu fiik para ustaz dan demikian ya, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah pendengar radio Roja di manapun Anda berada. Sesi materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Isan Al-Maidani hafizahullah taala dari pembahasan al-kabair poin yang ke-27 yaitu dosa besar para pungut pajak. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543 atau di pesan singkat di 0819 09896543. Dan untuk mengawali pertanyaan pertama akan kami ajukan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat yaitu banyak sekali pertanyaan yang senada ya Ustaz mengenai uh, pembahasan kita di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, lalu bagaimana dengan kami yang bekerja di kantor-kantor pajak atau yang berhubungan dengan hal tersebut? dengan penghasilan kami. Mohon mohon beri nasihat yang Insya Allah yang bermanfaat bagi kami Ustaz. Silahkan. Iya. Uh, mengenai pajak yang di, yang ditarik eh, oleh negara, ikhwan fillah azanillahu jami'an. Uh, di sana ada beberapa bentuk ya pajak yang memang hak ya boleh negara itu mengambilnya selain dari zakat ya. Misalnya ya ah, eh, apa namanya pungutan yang di, yang diambil oleh negara untuk membiayai angkatan bersenjata ya yang bertugas untuk menjaga negara. Nah, itu boleh diambil ya. Ya berdasarkan ya kita katakan eh, masalah al-mursalah ya. Jika misalnya negara itu tidak akan bisa berjalan tanpa itu. Ya apalagi sekarang ini kita lihat kebutuhan negara itu besar ya dan tidak mungkin tertutupi misalnya dengan uh, zakawat atau dengan zakat maka dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin ya boleh jadi ya uh, pungutan yang dilakukan oleh ya, negara itu sah adanya namun tidak semua kalau kita lihat kenyataan dan realitas sekarang ini negara itu mengambil pajak dari semua perkara bahkan kadang-kadang yang tidak hak ya bahkan ya jelas-jelas itu dari yang haram misalnya pajak dari ya misalnya dari pabrik bir, minuman keras, ya dari tempat-tempat uh, prostitusi ataupun yang lainnya ya, dari para pedagang yang ya kita kata yang membebani mereka. Nah, ini tentunya bercampur baur di dalamnya antara yang hak dan yang yang batil, ya, antara yang halal dan yang haram ya maka eh, amalkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam manistaqa eh, syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdihi barang siapa yang menjauhi syubhat maka dia telah menyelamatkan ya kehormatan dan ag agamanya ya nah demikian wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram barang siapa yang jatuh di dalam syubhat maka ia jatuh dalam perkara yang haram demikian juga amalkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dah mayari malah ila bak Tinggalkanlah yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ya, demikian juga amalkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allah bima huwa khairun minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Nah, demikian. Ya, wallahu alam bisawab. Dan selanjutnya kami beralih di line telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari yang Mbak di Tangerang. Ya, silakan. Begini, Ustaz. Saya baru terima asuransi. Jadi, eh, ketika saya perkirakan bunganya itu lebih besar. Di sini saya mohon ini, mohon eh, apa? Eh, nasihatnya ketika bunga itu agak besar dan saya baru di tengah ini baru merantau beberapa, beberapa bulan otomatis banyak kekurangan di rumah tangga kami jadi saya merasa keber, merasa agak berat hati untuk mengeluarkan itu uang bunganya itu Ustaz gitu. Jadi saya mau nasihatnya agar bisa uh, Baik. tetap istiqomah dan tak ada perintah Allah saja. Jazakumullah semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustaz? Ya. Ya, silakan. Ya, eh, ya tentunya pertama hukum asuransi ya. Para ulama telah sepakat bahwa asuransi seperti ini termasuk termasuk akad yang tidak dibenarkan, termasuk akad gharar yang tidak dibolehkan. Ya, jadi hendaknya kita tidak melakukan uh, ataupun tidak ikut dalam kegiatan tersebut ya tidak ikut di dalam uh, ke apa namanya transaksi uh, apa uh, ataupun akad asuransi ini ya yaitu tidak ikut tidak uh, tidak ikut asuransi maksudnya ya jangan ikut asuransi nah demikian karena itu termasuk akad yang goror ya jadi itu uh, termasuk perkara yang dilarang ya di dalam uh, kita katakan muamalah jual beli ya ataupun uh, sejenisnya nah demikian nah kalau kita sudah terlilit seperti ini ya uh, ya kita katakan ya kita mengeluarkan diri kita dari situ seperti orang yang terlilit uh, bunga riba misalnya ya hendaknya dia kalau bisa ya dia segera keluarkan dirinya dari situ dia bayar, eh, dia selesaikan urusan itu lalu dia tidak terlibat lagi di dalamnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak jatuh lagi kepada hal-hal semacam itu. Nah demikian. Dalam hal ini ya kaum muslimin yang lainnya hendaknya membantu ya saudara kita yang ya mau bertobat dan ingin keluar dari masalahnya ini agar bisa terlepas dari masalahnya. Nah demikian ya khanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah tentu saja yang mereka lakukan itu ya para, para pelaku asuransi itu termasuk kita katakan eh, memakan harta manusia secara tidak halal. Ya mengenai masalah riba ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, nah demikian. Adapun asuransi ini termasuk akad gharar dan mereka memakan harta dari kita itu secara tidak sah. Ya kadang-kadang juga tidak ada kejelasan di situ. Nah demikian. Ya, jadi e, kalau bisa kita segera selesaikan. maaf pada pendengar sekalian. Terputus kembali hubungan kami dengan al Alustad Bisan Al-Maidani di sesi tanya jawab ini. Dan kami berusaha kembali untuk menghubungi eh, beliau. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih di sesi tanya jawab dalam pembahasan Al-Kabair yaitu dosa-dosa besar poin yang ke-27 mengenai para pemut pajak. Dan masih di sini tanya jawab kami harapkan bagi Anda yang ingin bertanya disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, mungkin sebelum kami terhubung dengan beliau dan kami jeda terlebih dahulu dengan beberapa jeda berikut ini. الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Ya kata liman, rahimanallah Alhamdulillah kami sudah terhubung kembali Kami mohon maaf Dan mungkin kepada Ustaz kami persilahkan untuk melanjutkannya kembali. Ya, silakan untuk pertanyaan yang berikutnya. Nah, baik, selanjutnya akan uh, kami beralih di pertanyaan pesan singkat. Itu beberapa pertanyaan senada. Ya, Ustaz, bagaimana dengan zakat profesi yang marak sekarang ini? Apakah hal tersebut memang sesuai dengan syariat ataukah hal tersebut merupakan masuk dalam pajak? Ya, pertama ikhwan ikhwanifiddin, ya eh, profesi itu tidak ada zakatnya ya. Profesi itu tidak ada zakatnya. Nabi tidak pernah mengambil zakawat atau zakat dari eh, para pegawai, ya, dari para petugas, ya dari eh, kita katakan pejabat-pejabat yang bertugas di di daerah-daerah eh, maupun di di apa namanya dimanapun ya. Nah demikian. Jadi ini termasuk uh, perkara yang ya, eh, kita katakan tidak uh, benar ya, uh, termasuk uh, satu kekeliruan, ya, takwil yang keliru ya kita katakan, kias yang uh, fasid, yang menyamakan uh, profesi ini ataupun pekerjaan-pekerjaan ini dengan hal-hal yang sudah ada zakatnya ya seperti ya, kita katakan para uh, petani ataupun peternak ataupun orang-orang yang memiliki dinar dan dirham. Ya, nah demikian. Jadi yang dizakati itu adalah dinar dan dirham. Ya, tabungan ataupun uang, ya. Nah demikian. Uang lah yang emas ya, yang di emas dan perak lah yang dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau seorang uh, pekerja ataupun pegawai memiliki harta yang lebih, ya, harta simpanan yang lebih daripada pengeluarannya sehari eh, apa namanya ya, eh, pengeluarannya per bulan ataupun per hari. Misalnya dia bisa menabung hingga tabungannya melebihi dari nisab dan itu berlaku sampai uh, haulnya sampai uh, kita katakan batas waktunya yaitu haul maka ya dialah yang wajib mengeluarkan zakat namun, namun jika tidak, ya dia adalah seorang pegawai yang gajinya juga pas-pasan, tidak bisa menabung ya kebutuhannya habis untuk ke, apa, ke pemasukannya habis untuk kebutuhannya sehari-hari ya maka ini tidak termasuk orang-orang yang agnia orang-orang yang mampu untuk bayar zakat Nah, menarik zakat dari orang-orang seperti ini termasuk kebaliman ikhwanifiddin, ya, termasuk kebaliman Dan kita khawatir sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi ya, yang yang kita sebutkan tadi. Ya, beliau mengatakan ya bahwa ya termasuk di dalamnya adalah al-amil ya, eh, ya fa idzan taqasal amil min haqqi ahli zakat bahwa sahibu maqsin ya jika amil mengurangi hak ya apa namanya dari ahli zakat maka dia termasuk sahibu maqsin ya dari apa namanya orang-orang yang berhak menerima zakat dia kurangi itu maka dia termasuk sahibu maqsin termasuk di dalamnya adalah orang yang mengambil lebih daripada ketentuan yang berlaku ya mengambil lebih daripada uh, apa namanya uh, kewajiban zakat yang yang yang seharusnya dikeluarkan. Nah ini termasuk sahibu maks ya dan ya kita khawatir juga bahwa orang-orang yang mengambil harta manusia secara tidak hak dengan alasan takwil yang keliru seperti ini ya termasuk uh, eh, makas juga wallahu alam ya nah demikian oleh karena itu hendaklah kita bahas masalah itu dengan seksama kita teliti kebenarannya, ya kita lihat dalil-dalilnya. Jika tidak ada dalil keterangan yang menjelaskan kepada kita bahwa kita boleh mengambil harta dari mereka, maka janganlah kita mengambil harta dari mereka secara tidak sah, ya karena itu termasuk sehat yang diharamkan. Nah demikian ya. Coba lihat kasihan para pegawai itu gajinya pas-pasan, mungkin gajinya satu juta satu bulan, ya lalu dipotong ya kita katakan 10 persen ya nah, kita khawatir ini termasuk asyar juga ya gitu ya yang tidak sah mengambil harta dari eh, dari manusia yaitu menariknya motongnya langsung 10% ya dikatakan dikatakan ini adalah zakat ya sebelum dia tahu apakah dia itu wajib zakat atau tidak ya nah demikian ya ternyata dia orang yang tidak mampu ya satu juta itu mungkin habis untuk satu bulan nggak ada satu eh, nggak ada sedikit pun yang yang bisa ditabungnya hingga tersimpan olehnya ya hingga dari simpanan itulah dia wajib mengeluarkan zakatnya habis untuk keperluan sehari-hari kebutuhan sehari-hari untuk bayar sewa rumah, untuk bayar listrik, untuk bayar uh, apa namanya bensin, untuk uh, transportasinya dan lain sebagainya, belum lagi untuk makan keluarganya, anak istrinya, belum lagi untuk sekolah anak-anaknya dan lain sebagainya. Satu juta itu kurang, itu pun masih tega-teganya orang-orang itu yang ya, melakukan takwil keliru ataupun kias yang fasid itu menarik zakat dari orang-orang seperti ini. Nah ini termasuk salah satu bentuk kezaliman Ikhwanifiddin ya. Kasihan itu ya para pegawai yang sebenarnya sebenarnya miskin dia, bukan agnia. Agnia itu adalah orang-orang yang kaya, memang berlebih. Ya dia bisa namanya menabung ya di luar dari kebutuhannya yang telah dia keluarkan. Ya, sebagai contoh misalnya orang yang berpenghasilan ya kita katakan 10 juta sebulan. Ya dia bisa menabung itu, ya dia bisa menabung itu ya dia bisa apa namanya kita katakan ya mengeluarkan e, dari kebutuhannya untuk tabungan. Nah, dari situ dia bisa mengumpulkan harta yang banyak hingga terkumpullah eh, harta yang lebih dari nisabnya. Ya, lebih dari nisabnya. Kemudian bertahan sampai satu tahun satu haul atau diperkirakan bertahan sampai satu haul karena itu keluar atau di luar dari kebutuhannya. Maka orang ini disebut kaya. Maka diambil dari orang-orang kaya diserahkan kepada orang-orang miskin. Ya, kenyataan yang sekarang yang terjadi sekarang ini terbalik. Ya. Nah, demikian ikhwanifiddin. Ya, diambil dari orang-orang miskin ini, ya. Nah, diserahkan kepada ya kita katakan ya katanya untuk kepentingan apa namanya golongan dan kelompok dan lain sebagainya ya yang nggak jelas kemana itu harta di ya, dialokasikan. Wallahu alam bisawab. Nah, dari sekolah dan selanjutnya kami beri kesempatan kembali di line telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di jalan. Ya, silakan, Pak. Kalau dalam kehidupan sekarang kan banyak bayar pajak pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan pajak apalagi kalau kita punya perusahaan itu ada pajak eh, PPN lah dan sebagainya itu apakah yang termasuk yang diancam itu eh, tidak dan kalau kita tidak membayar gitu kan ngikut apa namanya ikut apa namanya berarti tidak ikut aturan negara dan sebagainya itu kira-kira gimana Pak Ustaz? Kalau kita misalnya pengemplang pajak lah, kita bohong pajak lah, kita sebenarnya kan karena kita harus bayar zakat juga, bayar itu juga yang benar gimana sih? Mendahulukan yang seperti apa sih yang kira-kira Ustaz? Ya, baik. Ya, ya tentunya yang dia harus di, ya, yang harus didahulukan itu adalah zakat, ya. Yang di, harus didahulukan adalah zakat. Itu adalah kewajiban agama, ya itu adalah kewajiban din. Allah Subhanahu wa taala masukkannya salah satu di antara rukun Islam, ya. Ya, salah satu rukun Islam adalah ada uz zakat, menunaikan zakat, membayar zakat, kita uz zakat ya membayar zakat. Nah demikian itu harus kita dahulukan daripada membayar pajak-pajak itu. Nah bagi kita yang terdolimi dengan pajak, ya, nah kita tidak uh, tidak ada dosa atas kita karena kita dipaksa. Ya misalnya kita dagang ya di pasar, lalu datang preman minta bagian ya sepuluh persen misalnya atau minta bayaran sekian misalnya Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak beri, kita dipukuli ataupun barang dagangan kita diobrak-abrik. Ya kita di sini orang yang madlum, ditolimi. Ya udah, sedekahkan kepadanya, berikan kepadanya. Ya, uh, dan dia mengambil harta itu secara tidak hal, eh, halal. Ya, dia telah mengambil harta yang haram dari kita. Ya mintalah hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kita sekarang ini hidup pada zaman di mana ya layu yubali fil mar'u, nggak peduli lagi manusia itu dengan apa dia mengambil harta ya bima akhadhal mal dengan cara apa dia mengambil harta dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram nah demikian ya jadi kita mohon kepada Allah hak-hak kita karena salah, kita tidak boleh juga melepaskan diri kita dari ketaatan kepada penguasa ya daripada dari para wulatul umur waliul amri ya nah walaupun mereka itu mengambil harta dari kita memukul punggung kita kan begitu ya tetap kita taat dan patuh dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah demikian. Taib. Ya. Nah uh, dan mintalah ya hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya mintalah eh, hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita dalam posisi orang yang madlum dizalimi maka sungguh agung ya sabda nabi berikut ini wattaqi da'watal madlum ya hati-hatilah terhadap doa orang yang zalimi karena eh, fa'innahu laisa bainahu wa bainahu hijab. Karena tidak ada hijab yang menghalangi antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang terbalimi pada hari ini mungkin karena harta kita ditarik tanpa secara paksa tanpa hak kan begitu ya dalam bentuk eh, tagihan ini eh, apa namanya pungutan ini ini dan itu dan lain sebagainya ya kita serahkan ya apa yang mereka eh, apa namanya yang mereka minta dan secara paksa mereka ambil dari kita itu dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hak kita ya nah demikian ya minta eh, apa kita mohon kepada Allah karena doa kita itu termasuk doa orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam madlum nah demikian akan tapi berkaitan dengan zakat itu lebih harus lebih dahulu kita apa namanya keluarkan itu harus kita kedepankan, kita dahulukan daripada kita mengeluarkan harta untuk uh, semua itu. Nah demikian, Wallahu a'lam bisawab. Terima atas jawaban Ustaz dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini dikarenakan waktunya yang hampir habis Ustaz yaitu dari Umur Raihan yang berada di Aceh Utara. Ya Ustaz, ya. Eh, apakah benar Anda pernah membaca bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mengusir jika ada datang para penarik pajak dan uh, jika tidak salah dalam buku tersebut Anda membaca bahwa diterangkan eh, termasuk para penarik pajak yang dari utusan para penguasa. Apakah benar hal tersebut Ustaz? Uh, wallahu alam ya. Uh, untuk sekarang ini tentu hal itu susah. Kalaupun ada ya, kalaupun ada susah untuk diamalkan ya. Ya karena ya apa namanya kekuatan yang ada pada mereka ya. ya kita dipaksa begitu ya. Termasuk juga ya kita katakan uh, para para uh, para preman-preman ataupun pemalak-pemalak liar itu ya itu juga susah untuk dihindari ya, ya apa namanya uh, Eh, kita uh, berlepas diri ataupun uh, menghindari diri darinya. Ya kadang-kadang demikianlah kenyataan yang terjadi di ya di lapangan, ada ya, realita yang terjadi. Nah kalau bisa kita tolak ya kita tolak, kalau tidak bisa ya Uh, kita katakan ya uh, sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya mintalah hak kita kepada uh, Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Taib. Allah alam bisawab mengenai eh, hal itu ya. E, apa ada hadis seperti itu? E, saya belum menemukannya ya. Tapi ya, kalau itu tidak bisa dihindari, ya, artinya kita kita tidak bisa melakukan ya penolakan terhadap uh, para pemungut pajak yang datang kepada kita ya karena kita tidak punya kekuatan ya maka ya serahkanlah ya kepada mereka ya apa yang mereka minta ya eh, berikan kepada mereka hak-hak mereka walaupun itu kita katakan eh, secara tidak sah ya dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kamu. Nah, itu dalam kondisi kita ya tertindas, artinya kita tidak mampu untuk eh, apa menolak dan apa namanya eh, menolaknya ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Nah, jadi demikian untuk untuk pertanyaannya. Jawaban untuk pertanyaannya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, jazakallahu khair dan mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi ini Ustaz, silakan. Ya, ikhwan din rahimani wa rahimakum jami'an. Pada hari ini kita membahas uh, dosa besar yang ke-27 yaitu al-mukas. Ya, al-mukas yaitu orang-orang yang uh, memalak manusia orang-orang yang melakukan pungutan liar, penarik pajak dan cukai yang mengambil harta manusia secara tidak sah atau secara zalim, secara batil. Nah, ini termasuk salah satu dosa besar yang eh, diancam oleh eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas pelakunya dengan ancaman anar. Ya, eh, Nabi mengatakan Inna sahibul maqsi finnar. Sesungguhnya para pelaku maqs ini yaitu para penarik pajak, cukai, pungli dan pemalak ini adalah sahibun nar, apa namanya finnar ya di dalam neraka. Jadi ikhwan fiddin ya hendaknya kita uh, apa namanya menjauhkan diri ya dari ya perbuatan seperti ini dan menasihati ya saudara-saudari kita kaum muslimin yang terlibat di dalam dosa ini untuk segera menarik diri dari perbuatan tersebut ataupun bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan uh, zalim tersebut karena ini adalah termasuk kezaliman yang sangat keji termasuk afjarul fujur termasuk akbahul maasi wa dzunub ya termasuk apa namanya akbarul kabair yang mana perbuatan mereka itu bukan hanya mendatangkan uh, akibat buruk di akhirat saja, namun juga di dunia ya kita lihat kerusakan-kerusakan ya kezaliman-kezaliman ya di tengah-tengah manusia itu terjadi akibat ya salah satunya adalah akibat praktek-praktek seperti ini. Nah demikianlah ikhwanifiddin ya kajian kita pada hari ini mudah-mudahan ya berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ucapkan sekali lagi syukron jazakallahu khairan barakallahu fiik para ustaz dan semoga Allah mencegah antum dan keluarga dan berkahi dari ilmu yang antum sampaikan dan kami mohon maaf akan memutus hubungan kami dengan antum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian ya khutaliman rahimani wa pendengar radio jadi manapun Anda berada kajian ilmiah yang telah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini di setiap hari Selasa pagi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dari pembahasan Al-Kabair yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abu Isan Al-Maidani Hafizullah Ta'ala dari kediaman beliau di kota Medan. Simak kembali di acara rutin setiap hari Selasa pagi ini dalam pembahasan yang sama yaitu Al-Kabair pukul 8 ya hingga pukul 9 kurang lebih waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya banyak pertanyaan yang belum dapat kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu. Dan untuk selanjutnya jangan lewatkan menyimak kajian ilmiah dari dialog kesehatan bersama Dr. Kardi Hafizullah. Dari studio kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا